Isa At-Tasari Abdurrahman bin Abi Al-Mawali Qala sami'tu Muhammad bin Al-Mu la, dari kalian mana nih? Ansar atau Ansar? Hah? Ansar atau Ansar? Al Ansari, ya. Iya. Hah? Al Ansari. Ya. Kemarin dalam Arba'in Nabi. Ya? Nah, saya berbelah-belah antara Anu Ma'lan Al Ansari. Ya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keraguan, ada keraguan. Ada sisi taradud. Kebimbangan. Nanti akan kita lewati insyaallah. Kama yu'allimu surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajari surah Mengerjakan surat dari Al-Quran. Yaqulu. Berkata beliau sallallahu alaihi wasallam. Idza hamma ahadukum bil amr ma kemarin yang rojih maknanya apa? Semuanya ingat? Hah? Apa? Ustaz, ingat enggak? Arada. Ah, Terhadisnya siapa? Jelas aja. Terhadisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, artinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, maksudnya enggak arada, bukan sekedar cuma apa? Unek-unek tapi punya keinginan kayak gitu. Apabila seorang antara kalian ingin dalam suatu perkara, falyarka raka'ataini ini ghairil fardhah. Kemarin juga kita jelaskan, falyarka raka'ataini min ghairil fardhah ini apa? Ini juga mencakup perkara-perkara sunnah nafilah. Juga enggak masuk di situ setelah salat nafilah baru kemudian apa? Salat istikharah. Tapi apa? Salat khusus, salat istikharah khusus. Jadi serta hitil masjid begitu kemudian setelah itu istikharah ini tidak, tapi khusus istikharah. Sebenarnya salat kebelah maghrib, setelah salat setelah maghrib ini nggak masuk dalam hal ini. Bahkan salat istikharah secara khusus. Sumal yakul kemudian supaya dia berkata. Ini lamul amr. Tapi alulilah memahami bahwasanya ini adalah didakwah wajib. Namun mimbabil irsyad. Amr ini adalah termasuk mimbabil irsyad karena makna amr makna perintah itu kadang di sana maknanya apa al-irsyad. Seperti perintah untuk kita pakai sandal harus duduk. Membabel irsyad. Tidak apa? wujud Semua orang pakai sandal harus duduk dulu. Membabel nah, irsyad. Ini dantaranya. Tapi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakdiruka bi kudratika. Allahumma inni astakhiruka. Ini jumlah filiyah atau nismiyah? Sengketa Swedia Ayah, eh, Paris Swedia, kenapa? Aiwan, mana? Adu Adu kan Tapi berjalan lahir Itu perlu diingat lana bi ilmika wastakdiruka bi kudratika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan kepadamu. Ya kan? Bi ilmika dengan ilmumu dan saya minta kemampuan kepadamu dengan kudrah kamu. Kemampuan Ini termasuk apa? Termasuk tawasul bil Biababi Biabak Biasma'illah wasifat Wasifat rasul yang masru ya kan nah, rasul yang masru was'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aku minta kepadamu dari kelebihanmu dari karuniamu maksudnya engkau adalah yang maha mampu dan aku tidak mampu Ta'lamu wa dan kau tahu dan aku tidak tahu. Wa anta termasuk tawasulat yang masuk dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. al membagi termasuk tawasul yang bagian pertama. Tawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa sakit menanya. Tapi kemarin dilewati baru aja beberapa pekan yang lalu sebelum Semai samihi bi'ainihi ya ini kemudian menyebutkan keinginan yang ia inginkan. Bi'aini secara datnya perkara yang ia inginkan itu disebutkan. Ingin ini, ingin itu dan yang semisalnya perkara yang di situ dia ada keraguan. Tapi fi ajili amri wa ajilihi ajil itu segera ajil kena nanti baik urusanku ini sekarang atau nanti kalau itu memang baik ya kan faktur huli wayasir huli nah. Qala au fi dini wa ma'asi wa akibati amri yakni au fi dini wa ma'asi wa ma'asi wa aku amr dalik perkara duniaku atau agamaku atau kehidupanku dan keberakhiran urusanku. Jadi kalau memang Allah mengetahui maksudnya apa? Sungguh Allah adalah yang Maha tahu. Perkara ini memang baik bagiku, maka syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala fi ajil amri wa ajili fasrifhu anni jadi karena Allah yang Maha tahu atas semua perkara yang terkait dengan diriku maka kalau memang itu jelek baik sekarang ataupun nanti dalam urusanku maka palingkanlah aku dari perkara tersebut waktu li khairah haisukana summa ini bihi dan takdirkanlah untukku untuk kebaikan haisukana di mana ia terjadi kemudian ridhokanlah aku dengan perkara tersebut ini adalah murni tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sebab-sebab yang disyariatkan bukan sebab yang dinafikan karena sebab itu ada dua sebab yang musbat dan sebab yang man manfi. Sebab yang sebab yang musbat adalah sebab yang disyaratkan, yang diizinkan, yang diridhoi. Dan sebab yang manfi sebab yang tidak diridhoi. Nah, inilah yang masyru' kita minta kepada Allah supaya diberikan pilihan dalam perkara yang akan kita lewati di mana kita masih ragu dalam perkara tersebut. Ya kan? Kalau memang itu jelek maka Allah kita minta darinya supaya kita dipalingkan dari perkara tersebut kalau itu memang baik supaya ditakdirkan dengan diberikan barokah untuk kita dalam perkara tersebut. Dan ini akan dijelaskan oleh beliau Syekh bin Bas dalam beberapa pertanyaan dari muridnya kepada beliau. Soal kita ikuti sarahnya. Dan tentunya kita perlu ingat kitab ini kitab tauhid kitab tauhid. Jadi pembahasannya dalam masalah tauhid sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan di antaranya adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk bab tauhid. Bicara masalah tauhid. Di antara adalah bicara masalah tawasulat karena tawasul ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Bahkan syirik Bahkan juga bid'ah. Ada yang bid'ah. Sekedar tawasul dengan apa? Tawasul dengan jahnya seseorang. Jah itu apa? Kemuliaannya seseorang. Seperti tawasul dengan jahnya Muhammad SAW alaihi wasallam. Tawasul dengan jahnya orang soleh. <clears throat> itu adalah tawasul yang bid'ah walaupun bukan syirik tapi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Saya ini dikatakan syirik, syirik al asgar Seperti seorang berdoa dengan doa Ya Rabbi bil Mustafa balik maka sidana. Ini yang sering dilantunkan oleh orang-orang Nahdol. Ya kan, di negeri kita ini. Khususnya di Jawa. Orang Jawa ini orang yang benar-benar mengumbar keributan di mana-mana. Kemarin kita di Sumatera selama sepekan lebih Sarang yang kita sebutkan seperti ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi wa ya Rabbu, memanggil Allah. Tapi dia bertawaf dengan apa dengan Mustafa dengan Nabi dengan kedudukan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik maka sidanya. Ini si doanya. Balik sidanya. Sampaikan, kabulkan semua apa-apa yang kami inginkan. Nah itu permintaannya di awal dengan tawasul dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan datnya Nabi, dengan haknya Nabi, dengan jahnya Nabi. Ini namun semangat tawasul muhtasab bid'ah. Kalau disebut syirik syirik asgar, tapi yang benar bukan syirik. Disebutkan saya Syekh bin Bas dan juga Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Ini termasuk apa? Maka orang yang berdoa di sisi kuburannya wali, ya Rabbi. Ya Memilih tempat kuburnya wali, dia muak, tapi mubtadi. Maka pergi ke kuburannya wali, bagi wali salat yang lainnya, di sana dia berdoa, ya Allah, syirik syirik asgor kenapa karena mengisbatkan sebab tanpa dalil sebab diijabahinya doa syirik karena membangun sakti nah, dari seperti membangun kuburan, bangun masjid di atas kuburan apakah syirik? Tidak, Nabi akan mengantarkan kepada kesini ini berdoa kepada si yang di kubur. Nah, itu namanya dikaitkan di sana kenapa? Karena termasuk satu dari membendung perantara menuju kepada syirik sehingga tidak boleh kuburan tadi dimegahkan bahkan di dudukkan juga enggak boleh kecuali pendudukannya itu tegak sekedar apa karena galian tadi dibalikan saja ada gundukan yang sederhananya seperti satu jengkal dan semisalnya cuma itu maka itu perhatikan babat tadi disebutkan dalam babu syirik dan semisalnya pembahasan tentang masalah kenapa dari dari pembahasan tentang babu sakti dari ah membendung perantara menuju kepada syirik. Termasuk hulu yang nanti akhirnya akan berdoa kepada yang dikubur. Maka hadis kita ini juga terkait dalam masalah mendorong tawasulat yang mendasar dan dibatasi tawasulat yang syar'i yang sebenarnya tertera dalam hadis kita tadi. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata saya bin Bas taala, As-Salami nisbatun ila Bani Salamah. Al-Ansar fihim Salami. Wa Banu Sulaim Sulami. Wa Banu Sulaim laisu minal Ansar. Nah. Jadi Jabir bin Abdul al-Ansar al-Ansari. Kemarin dalam bahas kita ulama apa Arba'in Nawawi. Ingat kemarin? Ingat Ingat? ingat? Ayo. di sini salami adalah nisbatnya adalah Bani Salama. Al-Ansar fihim Salami. Orang-orang ansor itu pada mereka ada yang nisbahnya kepada Bani Salama. Banu Sul dan bani Sulaim disebut dengan Sulami. Banu Sulaim laisu minal Ansar. Kalau Sulaim, bani Sulaim itu bukan dari kalangan ansor Ini termasuk ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena Nampaknya sama tapi tidak sama, dibedakan. Nah, membedakan perkara yang mirip atau termasuk apa termasuk perkara penting, perkara yang sangat dibutuhkan oleh ahlul ilm. Kenapa? Karena kalau tidak tahu nampaknya sama padahal tidak sama. kalau bangun tak tahu ta'lamu hadzal akhirih. Nah, ini dalam pembahasan bab tauhid tentang mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan adalah bi ilmika wa qudratika. Semua nama Allah mengandung sifat Al-Alim ya kan? Ya'lamu bi ilmihi. Al-Qadir atau Al-Qadir yaqdiru bi qudratihi. Dan ayatnya yang dibawakan saya oleh Imam Bukhari wal qadir. Nah, kita kenal dia adalah yang maha mampu. Memiliki kemampuan. Jadi ada bayan penjelasan tentang sifat-sifat yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mausufun bihadi sifat. Dan ini sifat-sifat adalah sifat-sifat datian. Sifat sifat sifat datiyah. Nah, sifat datiyahnya juga mengandung sifat fi'liyah terkait dengan maklumat dan terkait dengan makdurot. Perkara-perkara yang diilmui oleh Allah adalah sifat fi'liyahnya Allah. Perkara yang dimampu oleh Allah adalah sifat fi, fi, Apa itu? Nah. Wa qulu idha amma bi amrin amrun fihi subha. Perhatikan. Amr di sini adalah sifatnya mutlak tapi di takyid dengan perkara yang sifatnya itu ada subha, ada kesamaran. Fi adamu iktina. Fihi dalam perkara tadi mu iktina. Iktina itu maknanya apa? Hah? Iktina memuaskan. Akna ayuk inu yukni umum memuaskan. ha merasa bu, puas. Nah. Dan tahu jatul mustakni? Gitu? Ada dari mus mustakni. Sarah apa itu? Sarah apa? Kitabnya Sahih Ibn Saimin jatul mustakni. Nah, sarah mun? Mumtih. Nah, itu jadul mustakni. Zat Nah, jadi dari Syekh bin Bas memahami dari siaknya ini adalah amrun fi syukra. Namanya menurut beliau ini do, dohir. Sehingga duhurnya itu melalui siak. Itulah baru do, dohir. Kalau melalui amrun Kharid, dikatakan ma ma'awal. Nah, ini sedikit kita mengingat tentang torikonya jumur dalam membagi kuasa bagi dirinya. Au syai'un min jahlil jahlin bil akibah. Au nahwu dalika. Mimma yakunu fi hajatun ilal istikharah. Jadi sesuatu yang seorang itu tidak tahu akibatnya nanti baik ataupun buruk. Atau semisalnya dari perkara-perkara yang di dalamnya ada kebutuhan untuk istikharah minta pilihan. Maka itu kita amma hadukum bi amrin ya kan ini adalah perkara yang di sana ada subha ada kesamaan. Ah, batil, batil. Jangan berdekatan. Nanti jebut-jebutan aja. Yang dibelajar. Baik. Kalau ini dicekel. Jika ada sesuatu tulis yang butuh tulis. Jadi perkara yang adanya subha ada kesamaran. Amal umurul ma'ruf allati laysa bi iskalun wa kullu khairun al ma'rufa ma'ruf maslahat wala syubhata fiha fa dilaysa fiha istikharatu. Ada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang sudah jelas, yang tidak di dalamnya adanya iskal, nggak ada problem, nggak ada kerepotan, seluruhnya adalah baik. Ya kan? Maslahatnya jelas, tidak ada subah, enggak ada kesamaran di dalamnya. Maka di sini tidak ada di dalamnya kita perlu istikharah. Mastakhiru min man yusalli Ma yastaghfirun man yusalli. Seorang yang sholat nggak perlu istikharah. Sama sholat cukup istikharah. Nah, khairu may yuzakki. Tidak orang yang mau zakat masa istikharah. Enggak. Ustakhiru may yasum orang yang mau puasa? Tidak. Orang mau puasa enggak perlu istikharah. Ustakhiru may yahaj. Orang yang mau haji pun enggak perlu istikharah. Idza kana at-tariqu aminan wala safi khatarun. Apabila jalan yang mau tempuh itu aman, tidak ada bahaya, enggak perlu istikharah. Wastakhiru fil asya al-ma'rufa bi birri walidayhi. Jadi tidak perlu istikharah dalam perkara-perkara yang sudah ma'ruf dan diketahui tentang kebaikannya seperti birun ini walidaini. Dalam dia ingin berbuat baik pada orang tuanya nggak perlu istikharah. Ya kan? Walaupun kafir, orang tuanya kafir, ya kan? Diurusi makan dan minumnya ketika dia butuh, kursi maka maka itu lebih didahulukan dalam hal tertentu walaupun janibi kada wa eh, min janibi kada au zawat fi fulana. Hanya saja istikharah itu seorang yang beristikharah itu dalam sesuatu yang di dalamnya ada sebuah kesamaran yang menyulitkan dirinya dari satu sisi. Mungkin sisi ini atau sisi ini atau sisi ini. Atau seperti zawat nikah dengan fulana. Ya kan? Atau si fulana mau nikah dengan si fulan. Nah, ini perlu isti istikharah ketika masih ada keraguan. Apa? Kemudian setelah ada titik-titik itu ibaratan guru wadiha ada sedikit yang terbuang. Karena ini melalui kaset. Awis zawat fi fulan atau seorang yang mau perempuan menikah dengan si fulan. osiro ausiro uha mau beli barang ini. Ya. Dia tidak salah di kot yakunu fi ataupun berkawan kepada si fulan. Cari kawan pun kalau nanti kawan pun nggak baik, juga akan merugikan dirinya. Sementara dia nggak punya kepastian, nggak punya ilmu yang kuat untuk mengetahui fulan baik atau baik. Ini juga perlu istikharah atau apa yang semusal dengan itu, serupa dengan itu dari sesuatu yang di dalamnya ada subha, ada kesamaran. Jadi sholat istikharah itu adalah perkara yang sifatnya ada kesamaran, ada perkara-perkara yang dianjurkan secara syar'i, ya kan? Secara umum dianjurkan, kemudian poin-poinnya disebutkan satu persatu, afrodnya disebutkan, maka tidak perlu istikharah seperti sholat duha, seperti puasa Senin Kamis, dan semisalnya itu tidak perlu istikharah. Kenapa? Karena dianjurkan tentang puasa secara umum, kemudian afrodnya puasa juga disebutkan satu per satu. Ini nggak perlu isti istikharah. Perkara yang sudah ada keraguan, yang nggak tahu, yang nggak tahu mana yang lebih arja maka perlu istikharah. Soal, perhatikan sini, soal, sini itu soal. Mata ke ya qabla salam atau pada salam? Kapan seorang yang mau istikharah itu berdoa? Sebelum salam dari sholat atau setelah salam dari sholat? Jawabannya ba'da salam Yusolli rakaataini summa ba'da shalah. Nah, salat dua rakaat kemudian setelah salat dia salat berdoa isti istighfar. Nah, soal yang kedua, ya rafa'u yadayya ahsanallahu ilai amalaka. Ahsanallahu amalakanya adalah doa. Yang bertanya ya kan? Menutup pertanyaannya dengan doa ahsanallahu amalaka. Semoga Allah membaguskan amalan kamu ya Syekh. Apakah seorang yang sholat istighfar itu mengangkat kedua tangannya? Jawabannya Syekh Raf'ul Yadeni min asbabil ijabah. Mengangkat kedua tangan dalam doa itu termasuk sebab-sebab diijabahi doa. Jadi mengangkat kedua tangan dalam doa itu termasuk sebab-sebab diijabahi doanya seorang yang berdoa. berkata, saya sekarang tanya kepada murid-muridnya, takkanlah malam muhasi al hadis semua salah kata ini. al muhasi apa makna muhasi ini? Sahibul hasiyah. al muhasi sahibul hasiyah. Hasiyah itu jamaknya halasi Apa namanya, Catatan yang dibawakan oleh seorang dalam mensara suatu kitab. Itu namanya hasiyah. Muhasi yang bikin Asia. Catatan samping, biasanya kita kuning, Nonton kita kuning, ono atas samping, bawah itu namanya apa? Hawasi. Apa? Kita kuning, kita kuning kita Jawa, Arab Jawa. Ya tapi eh, kita catatan Surabaya, catatan Surabaya. kan ada ya kan samping ada catatannya atas ada bawah ada itu namanya apa hawa hawasi nah jadi pertanyaan saya tak kalah malam hasi orang yang bikin hasi itu apa bicara tentang tentang hadis ini semua salah kata ini bagaimana komentarnya seorang mahasi yang bikin hasiah jawabannya Qala al hafidh bin Hajar rahimahullah taala fil Fath 13 halaman 300 Wa qawlu summa liyaqul dhahiru fi anna du'a al-madhkur yakunu ba'dal farq min as-salah. Yani Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata di sana dalam surat ke-13 dalam Fathul Bari, "Summa liyaqul." Nabi tadi bilang summa liyaqul, gitu. Kemudian supaya dia berkata, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastakdiruka bi qudratika." Ila akhirnya Kata Ibn Hajar, dohirnya dalam doa ini keberadaannya setelah selesai dari sholat. Kenapa? Karena di situ ada summa apa? Li ya. Summa kemudian. Wa yuhtamalu ayyakuna tartib fi binisbali ada adakari sholawat wa du'aiha. Kata Ibn Hajar, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya summa tadi adalah tartib. Kalimat yang disusun secara urut juga ada ihtimal bahwasanya itu adalah urut dari dikir-dikir sholat dan doa-doa dalam sholat. Jadi kalau urut, maka dia berkata dalam doa tadi setelah selesai sebelum salam. Artinya, ada juga kemungkinan boleh sebelum salam berdoa dengan doa tadi. Inilah perkataannya Muhasi. Siapa? Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis tadi dalam Fathul Bari umum. Ini yang disampaikan oleh muridnya Syekh bin Bas pada beliau ketika das. Karena beliau tanya, berkata apa? Ya kan, yang berkomentar dalam hadis ini. Yang kamu bawa, berarti murid-muridnya bawa kita Muridnya itu bawa tulis Bari, bawa ini, bawa itu. Ketika beliau tanya, nanti disampaikan. Karena beliau nggak baca. Beliau bu, Ibn Bas ada ihtimal, ada ihtimalun. tadi itu memang dikatakan ihtimal. Tapi yang pertama lebih adhar. Summa tadi itu adalah menunjukkan lil muhla. Setelah sholat itu yang lebih dohir. Jadi beliau berpegang dengan dohirnya lafad. Berarti setelah sholat. Lianna fi summa hadha adhar. Jadi dari sisi lugo menunjukkan ini adalah yang lebih dohir namanya apa? Walaupun ada ihtimal, tapi yang lebih adar dari sisi lugu. Iman menjadi siak pak iman menjadi lugu, pak iman menjadi urf. Demikian definisi dohir. Ad-dohir adalah malah dari yahtamilu maknanya makanya Ahad wa adhar minal akhar iman menjadi imam urf, pak iman menjadi lugu, pak iman menjadi apa? Si Dari sisi lugo, dohirnya adalah setelah. Paham? Nah. Jadi dohir dalam dohir dalam seluruhnya itu al-kalamu alladhi yahtamilu makna fa aksar ahad wa adhar min al-akhar adharnya tadi imamin jihadid jihad dari sisi apa? Setelah so, satu pemahaman mengikuti dohirnya langsung. Jadi dohir al kalam al alladhi yahtamilu maknanya ini faksar ahad wa adar al akhar imma min jihatil uraf wa imma jihatil lugha wa si, siak Di sini tadi amrun fi subhat dari siaknya amrun fi subhat. Nah, dari sini beliau mengatakan apa menjadi apa lu? itulah penerapan sedikit tentang apa ilmu usul dalam pembahasan kita ini. Mudah-mudahan berbarokah alhamdulillah.